Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu as-saminata asyrota. Utai maqalah kang kaping 18 Ibu an Ibrahim an Nakhoi Sahu Ibrahim an Nakhoi radhiyallahu an Rupani dawuh inama halaka man halaka Inama halaka kang mestine rusak sapa man wong halaka kang rusak sapa man khobah mestine sira kabeh minal umam ing Wong bisa rusak bisa lah si kisah yang kelawan lalu pro pro tingkah piro-piro perilaku atau tingkah. Siji fi budu lil kalami sebab luwe omongan. Wawa ti fudul kalam ma perkara lah khaira kang ora ora apa iku maujud ing dalam makiki ini dalam urusan aku, wa dunya lan urusan. Wa fudul itu amilan duwe pakanan. Wawa tifu dulu tu amu ma perkara layu ilu Kang ora iso bantu apa ma Kuing wong anas dini ngatasi asun Nomor turu wa fudulil manami lan ruwa itu Wawa tifu dulu manam kuma perkara layan Kau kang ora manfaati apa maju Kuing man dini ngatasi Wal makalah tu tema kalah atas ya ata asrota kang kating songolas Iku an ya kimu atar rosi Sompo ya kimu atar Yahya bin Mu'ad itu al-walidin, isi wong sing ahli nasihat. Lalu tetap ketiwa Yahya bin Mu'ad lisan utawi lisan. itu maknanya ngendikan berroja dalam babakan roja wong bin gampang barat yang pengeran dikon kelawan khususnya. Hanya beliau spesialis wong sing motivasi nerangno roja. Wakalaman lan ngendikan bil ma'rifati dalam ma'rifatillah yang spesialis ngendikan tentang ma'rifat. Koro jamnya sopo Yahya bin Mu'ad ila balak maring balak wa apa malam mungkin sopo Mu'ad ya yang dalam kota balak mudatan yang dalam siji tema. Waro jalan bali sopo Yahya bin Mu'ad ila Naisabur maring kota Naisabur wa matalan kamu sopo Mu'ad ya yang dalam kota Naisabur tak sama dengan kaum walu wa khamsina dan sekat wa mi'atan sekat saged Dawe ngeten tuba bejo banget iman kedhe wong karo kakang ninggal sapa man asdinya ing donya apa bla antat ruka sedurunge ninggal apa dunya ing man. Bejo banget wong sing ninggal dunya sedurunge ditinggal dunya. Manane ayu khairul kasiru tegese kapi sing akeh iman iku kedhe wong. Sorofa kang belajar no man amwalahu ing biro-biro dunia neman di anwar suci ing biro-biro warnane keapian. Kau belajar bias dunia ilangi amwal an bisa neman. Wabana lan bangun sapa man kobro ing kuburane man kobra ayat kula dina mandi sapa wong ing kuburan. Dene noto kuburane sedulur mati, manane noto gigian amin. Gambar ya kita nglakoni sapa man la ing perkara ingkang ibu tetep rumah taun utawi iso ngaringno menyamakno. Ina saknesu kalau kita manane aring, manane arim dinyamak dia membangun kuburan sebelum masuk mana orang kok bangun visi kuburan buat tenang nyaman sih jadi ada sampai nyaman tengah waktu kurang beratus kali kuburan juga wa ardolan ngerindak no sopoman rubawa yang pengariman caranya dia dimintisal di amri kelawan menuruti perintah Allah wajitina binahi lan ngedui pelarangannya Allah Kobla yal kau dunia itu ketemu sopo wong bukan Allah Oleh ketemu misalnya di mati klan mati Wal makola usuna di makala kang kaping 20 iku ana alien sang istrine Ali radhiyallahu anju wa karrama wajhu. Lan mulya ana sapa wajhu ing wajhe sidin Ali. Dawe ngeten man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunatu awliyai fali safiyati syekh. Mande sapane wong lam yakun ora ana iku indahu ana ing sisine manapa sunnatullah ya apa sunnah ya Mana nih sunnah Allah ya ada dulu si adat-adat ya Allah. Mana dia yang butuh kenal adat-adat ya Allah dia cara ngatur dunia jawab ya sunnah tuh Rasul. Lan sunnah Rasul ya Allah. Aisyah nubu si tingkai Rasulullah atau ahwali Rasul. Wa awliya ini lan sunnah para wali-waline Allah ya amruhum tegese urusane awliya. Wong sing ora ngerti allah lan ora ngerti sunat Rasulillah lan ora ngerti sunnat auliya. Pale samong ora ono iku fiyati ing dalam kekuasaan iman utawa ing dalam panggonan iman utawa ing dalam diri iman. Apa ono apa perkara sing diwilang. Dia itu tidak siapa-siapa. Jadi tiang dalam hidupnya ada dua tradisi sunnatullah, ya ora ada tradisi Rasulillah, ya ora ada tradisi sunat auliya. Itu dia tidak siapa-siapa. Ana wong sing ora Fale sama korano itu lagi sediman apa seun perkara yo ya otak bilang dan bilang sop oposisi bisa ya yo otak bilang dan bilang oposisi. bisa. Ila didawono lagu maring Dina Ali Ali eh, Aliin apa didawono ini mas sunatullah lalu sunatullah itu apa? Kala sopo si Dina Ali termasuk sunatullah itu kitman sirri iku no. rahasia atau nutupi rahasia. Bahwa tiket manusia iku ma perkara akpakang nyamar rohu ikma sopo anasu menusu anil hati si sambing bakas indah syaks nadi nalikane ono ing sambing paket manusia mengkote nyimpen rahasia iku wajib mas termasuk yang tau dosa itu nek isih mungkin ora usah diceritakno wong iki. Wali ditetir kepaksa, ditetir kepaksa kowe konsultasi ke kiai atau opo tapi nak kita enggak enggak karena kita masuk, kita manusia ya merahasiakan rahasia itu termasuk apa sunnah Allah mana masuk dengan hikam menodawu Innama akromaka man akromaka Fa innama akromaka jamilu satri alhamdulillah sataroka alhamdulillah, alhamdulillah akromaka Jadi ma akromaka man akromaka Innama akromaka jamilu satri alhamdulillah sataroka alhamdulillah man akromaka Wong nganti no wong liya ora krana wonge sempurna, mergo ditutupi ape mbek Allah. Umpama ape dibuka Allah wong ora bakal ana sing mulyakno kan. Alhamduliman sakaroka sing baru mbok uji ku zat sing nutupi ape. Ora kok wong sing muji kuwe, mergo sing muji kuwe wong kebodhon kabeh, paham ya? Wong sing muji kuwe wong kebodhon kabeh sing akeh kote kuwe dadi dipuji wong liya mergo kersane. Terus contoh paling gampang ya, tentu kan, di bujo, ya, orang ini harmonis, jalan ngatimu itu. Orang lagi ya, kepikiran tenang, jadi budok sih. Ya, nah. Kadang dijulani wong yatim, dijulani kiai, atau dijulani wong galuh. Orang ini ngekek, ya, tapi bareng ngatimu, wong iki menang. Tapi tidak lah orang konangan, ngomong ngambil sama niku. Saya ngomong ngambil, mungkin sih kok kotor ruan roh gue, bakal ngatimu. Nah kok, Sing kayak kadang terus mau hati ini hmm, suka nggak kayak mien ini. Jadi itu masalah-masalah sing itu orang pernah selesai. Kue gue ngaji isu-isu ini gini, ya ngaji ya, kadang-kadang ngaji isu-isu ngaji ini orang ganti waktu. Selama bari, tapi apa itu juga ada, gue elek mau itu ya kafe gitu ditutupi. Mana ada ya e Allah paling menonjol atau sunat dalam nutupi barang sing elek. Jadi sifatnya satar, uyuk, bawa budak, saya ngikuti. Tapi ya Allah meneng nak ono wong buka elek iku ora sing. gue zaman kuliah pacaran, gue tobat kondo anak, gue sepacaran gue bapak ini ya. Tapi ya, ya rasa ngaku. Bapak dhisik pacaran to orang Gak lali. Gak. Paling gak gak itu pokoke gak di mata tertentu meskipun yo. Ya. Tapi kayak kudu nikah, wajib menawa. Nah, bapak di saya kuliah itu bener tau orang, bener. Maksudnya bener itu orang orang kampus ya, cowok war waru ya, cowok total. Maksudnya bener itu orang kok ideal. Kok buka app itu podo karo. Kalau terang nonton siang, kalau mau detail masalah itu, mau awas ya nanti. Imam Ghazali gak ada tentang satu uyub, so satu itu menutupi dosa rupa wali. Oleh rangor dalam hebat dan bang wali. Lor anwan. Warungokno tapi udah jadi modus ini. Pokoknya ilmu tapi udah jadi modus. Misalnya ada orang itu pernah ngabu mengwidok sing ramah untuk pacaran, utawa tahu bodoni wong, utawa tahu apalah mas ya. Terus dia atas nama jujur tobat dia pidato bahwa saya ini pernah zina, pernah maling misalnya dan sebagainya, dan sebagainya. atau pondowong dia. Itu tetap salah. Kata dia mengutip Dewi kanji Nabi cerita oleh hadis kutsi banyak kata kanji Nabi kulu umati mu'afan ilal mujahirin kafir umatku tanpa disepura pengiran asal orang mujahirin wong sehingga tak ngetokno dosanya Nah Nabi ngendikan wa inna minal majanati ayya amala rojulu amalan bilaili wa qad bata yastuhu rabbu terus ini wa qad asbaha yaksifu satrona Allah rabbi ana wong begini dosa mbek Allah ditutupi tapi esuk cerita dhewe ning wong ini jadi dia menutupi untuk Allah kemudian itu dianalisis oleh Imam Ghazali di antara analisisnya adalah Pak Inna wa Ta'ala lam yuhibba wa yakrahu zuhurul ma'asi. Jadi Allah itu rasa seneng anane maksiat ku beda. Artinya ya tenang gue cerita masa lalu tahu pacaran cerita anakmu berarti gue ngetok no maksiat dengan anak. Pilihannya adalah satu anakmu jadi kepengen ini bapak tahu maksiat atau ya maksiat. Dua sing biasanya anakmu takdir nih gue itu diganjar jadi rapati takdir mergorok elek. Ini tidak bisa dikatakan kategori wong aku jujur. Apa artinya jujur kalau sesuatu itu mantul? Artinya kalau nggak mendesak cerita tidak usah cerita. Kecuali hak adem, Hak ini yang terkait pemilu. Misalnya royo. Lon di Kang Mustafa. Saya mau mati, mau tidak mau harus wasiat ke anak saya. Atau kemuhibin saya, orang mencintai saya, aku tolong, nah mati, tanggung sahur, Mustafa karena ini mendesak mau tidak mau harus diselesaikan. Eleng-eleng karena ini karena banyak orang yang salah nih zaman akhir ono wong sok jujur terus kita masalah nih itu sok nih, kok sok jujur jujur nangis. Ini dalam syariat dia nggak baik. Karena kalau itu diceritakan berarti membuka tutup sing Allah ngersana itu tetap tutup. Jadi itu satu mas. Terus dua sunatullah dalam fisik Orang sepakat bahwa dalam tubuh kita itu ada tae, yaitu newet. Tapi nyatanya Allah mendesain taek sedemikian rupa rakyatnya. Bila wetenge wong itu ya senang orang Kok kok cici merbaing taek? Kok ditutup. Ya delok irong ya senang, padahal dalam wong beli, buat delok weteng ana tae, delok kulit ana garam. Artinya Allah dalam mendesain makhluk pun punya tradisi sing orang pantas di Gitu. Allah majibna nutupi aurat. Orang kejujur itu, udah. Jadi nak uang wong khilaf ini tak ana maksiat ki jujur jujur bamu. Nah padha-padha jujur itu, udah wae. Kowe ya aurat. Itu Imam Ghazali menjelaskan sekian detail. Nah, kitab ini termasuk ikut menjelaskan ujian dari segi nanti uang orang di sunnatullah itu yang masuk Maksud sunnatullah adalah khidmat manusia. semua orang perlu diketokno ya ora ini dunia gue serusak nih TV gue konsultan psikolog yang beruang cerita problem. Kadang dia dia ya lo satu itu lo. Kadang dijawab dari hebat kita lillah kita jadi bersih. Oh nomor gawe enak konsultan itu bayar reporter itu apa itu apa? Gue meninggal nyalai saya. Nah, gawe imam sama sing aran hikam nopo ma'at kromaka Saat akromaka mungkin nama inna ma'at kromaka jamilu Alhamdulillah sataroka wa alhamdulillah akrom. Wong nganti dimulyakno wong liya iku mung sita kuncine epe ditutupi Allah. Umpama epe dibuka Allah saiki paling top sa Indonesia lah, tetep ra ono sing mulya. Sing mulyakno iku zat sing nutupi kuwe, ora kok wong sing mulyakno kuwe. Wong mulyakno kok bodhon kan. Itu dan presiden, itu tentang pejabat, pejabat, makasih rawi, makasih. Ya yang mau mikir negara pendak diundang. Dia ini yang mau Entah kiai pendak buta. Ini bodoh gremeng ya. Tapi hari itu yang bodoh kaya jos-joso ya. Ya tapi kono api yang menuso yang virus bisik. Rasa dibukas. Rasa dibukas beras. Tapi apapun itu. Ya semuanya itu sunat tua begitu-begitu. Kedua sunat Rasulillah. Sunat Rasulillah itu mudaro linas. Mudaro itu Orang cocok lah itu ya ibu cocok, ya mau cocok. Iku jarani ra jujur, berarti nabi gak jujur, lama gak jujur. Ra cocok lah itu ngempet. Ini di antara ciri khas orang itu ngempet. Iya, makanya rata-rata ulama-ulama itu ambil maling ya apik, kecingan ya apik, sapa ya apik. Mereka uang murah oleh ngetakno kecewa mbek wong, uang murah oleh ngetakno kecewa mbek wong jenenge mudaroh, ya mudaroh Ya ketok nyenang wong liya, senajan to ya ngempet. Iku sunnatu Rasul. Kenapa sunnatu Nabi itu tidak ya Abu Jahal ya Rahu Tidak Bakar ya Rahu Nah contoh yang mantel pol tapi ya Rahu Itu disebut wakul linasi ya. Terus yang terbaik uang sopo air, nah iso ya. Ini masalah-masalah itu sudah meninggal loh. Saya lho. uang wong berapa iso ngaji sithik harus tegas. Mendalil kulil haqqa walau kana murran. Hadis itu ya tenang tapi kejadian itu hanya berapa kali tidak selalu dalam konteks itu boleh hakko walau karena nopo burhan seringnya ya wal yakti nas malu ibu antuk tak itu lah ketemu wong kudu koyok ngarep nasi kafe wong yo ning kowe kita ketemu wong dia kan seneng wong dia ku senyum baik kue ya kowe coba meremut baik wong kowe seneng disenyumi Enak ya mau diganggu wong ya diganggu wong wal yakti nas malu ibu antuk tak ilai itu ketemu wong dengan sikap yang andekan sikap itu dari orang lain kepada anda ya seperti itu berarti kamarnya era yang dihormati wong itu ya kudu nopo hormat dan disenyumi wong itu ya kudu nopo ini salah kaprah ya mau alasan Imam Ghazali Fa inna Allah ta'ala lam yuhibba ayat Napa duhural ma'asi Allah durasa Itu yang aku maksi Allah kerja Maksiat itu Mengenai ma'is pas aku zina itu sampai empat kali Rasulullah itu gak terima. Pertama itu ya Rasulullah toh ini sucikan saya. Kenapa Ma'is? Karena saya habis zina. Nah, itu takut Abu Bakar hala satar tadi dari mestinya coba cerita dia. Umar ya begitu. Yang kedua matur lagi ya Rasulullah saya sucikan karena saya sudah zina. Malah nanti takut tangga-tangga nih Umar. Zidan eh, Ma'is. Rano tangga nih Ma'is takut. Afi aku nyisirun. Ma'is cek waras. Nabi jadi kasar kok nggak Aku stres dengan orang. Aku ya, Nabi lucu. Api aklihi seun. Ada masalah dengan akal lima isbuatan. Jadi yang waras. Sampai ekor empat kali Nabi dipaksa untuk melakukan paksa. Nabi dirasa. Sebab itu ulama-ulama Indonesia sing saya gigi salah no ekstremis. Ibu ekstremis e sing salah. Di Indonesia nggak tegas ini gini. Dulu mah istirahat jam itu pilihannya mah itu saja sampai empat kali ekor. Andai kan subuh itu zina itu langsung menjadikan raja, harusnya Nabi pertama kali maes ikrar langsung semangat. Rajam. Ternyata berkali-kali Nabi malah aradu anhu tiap silapuri nama mengu. mengu, dan Nabi itu takok itu cek, orang nipi, tok is, buatan gitu nana. Mana takok, orang kue ngambung tok, <laughs> buatan gitu ngantos. Terus Nabi itu gak siap mendengar itu. Sampai patah. Ngomong Islam ekstrim saya ini orang-orang termorasi ya golek-golek nom-nom. Bisa jadi wis repot. Alasane tegas jadi Sesuk zaman akhir uang macam-macam, tapi nah ijek mungkin kita ngomong ah beli nah ijek Contoh kita ya anti kita anti sini itu orang kok semangat kerajaan PPP sini itu ada mulai bener pengiran wala takrobu zina innahu kana fahisya bahasa anu Zino walek gak ojo lah. Jadi yang pentingmu kita mendidik masyarakat anti zina. Ojo po. uang itu nanti ono zina, mereka orang rajam, orang rajam, orang wong zina. Ya orang ngono nak wong waras Uang itu nanti zina mereka ora takwa, nak takwa ya orang Zina tak seneng ya, nak ada hukumnya Gak balik. Munggu hukum rajam ditegakno orang no zina hukum itu bener ora tetep ono sing rakonan kan sebener ngene lho muga ono takwa orang berzina jadi sing penting perangkat takwa atau perangkat menegakkan rasa perangkat takwa Pengiran Jawa itu wala tak robu zina. Cara ini kalau zina itu keyakinan indah hukana fahsya wasa apa. Odo saiki ono wong maling, yo ya mergo ora takwa. Ojo kok mending ini, gara-gara gak ada potong tangan, akeh koruptor. Nah, misalnya saya kalau potong tangan tetap rakyat cekal Ya tapi nak anak takwa wong itu ora. Nah, jadi pangeran gawe rumus dunia kabeh gawe nabi atakwa guna rumus dunia ku takwa ora kok nagakno hukum. Ya tapi ngomongin ini wis ra populer. Kok kula wis dadi goblok sama. Malah goblok sama orang-orang bantah-bantah wong ngono iki Yo dukungan gue gue model yang ini di ngoper mulai terus tapi beda kok dua lemari kok karek orang gila kita kok kok iya ngaji gue coba ya, kapan ngaji balik gue ada kepikiran gawe gerakan pengaman sunnah Rasul yo orang gue itu rasi gue tenyo rasi kan mangen ngadeni gue mangen terus mangen langen langen pokoknya ditompol loh Jam ngaji ya roh halaman ibu pancen. <laughs> Tapi semua pengiran ngersano kowe ngono. Kowe ora sampe gedhi iki, lha remang samu kelakuanmu ngono kersane apa? Kersane Allah sepana. <laughs> Semoga wa ma tasau illa ayyasha. Karena dia ini yang ngempet kecewa-kecewa lagi. Nah ngempet itu sunnah Allah, sunnah Rasul, iku wal kadhiminal wa itu wal afina. Ngempet itu barang apa saya itu uang gerakan wudhu tegas. Ngempet itu malah kuasain. Aku juga tak tegas itu Wong ora tau bener rumah tamu tegas susu nairoso, ngempet itu susu rasul. orang kok tegas. Anak orang kue tegas terus ditegasi. Tiap bulan terus tuh kayak biasa ini malah loro. Paham ya? kue tegas ditantang. Ya mas, aku nurut sama enggak tau nutu mak. Aku nah, yang lain tak layan. Tapi napa kau lahir batin cukupi ini cukup. Mana tak obal obal. Ada wes sedikit tak kalau ini ragil lah. Tapi aku juga nuntut nengai napa kau ya semua beras bu ya. Oke. <laughs> Malah penak nama. Eling-eling ya, di antara kebenaran apa wal kadiminal ngempet muhim. Nabi nanti lah, tas tahtuk falakal sanah. Tadi riwayat sempurna itu latas dok parot dan mirorot pakola latas terus nabi terakhir ini kan latas dok falakal jannah itu udah gampang mulai mulai falakal insya Allah yang lebih nama gue nganggu ilmu wakil alan didawono neng Sayyidina Ali ma sunat rasul ma iku te apa sunat rasul te sunnah rasul ora dewe sapa Sayyidina Ali ya iku al mudaratu linnas Iku ngapi menusuk negara ku ape Apik sing kecewa jadi negara. Yo ngapi wong songko kecewa jadi jeneng negara. Nah iksan itu dari awal ke ape Ya kecewa ra kecewa jadi iksan Tapi nak gue songko kecewa ngempet terus tetep ape iku jeneng mudhara. Eleng-eleng ya. Jadi songko kecewa gue tetep ape iku jeneng apa? Mudhara. Kama kola kaya oleh dawana sahabatun sebagian ulama wajari dari himmatun dari dari wadari lan gawe ridho sira ing wong akeh madun ta selagine ana sira iku fidari ing dalam omahe wong akeh bebalen malih wadari him song kata mudaro daro yudari mudarotan wadari lan gawe seneng sira atau gawe nyenengno sira him ing wong akeh madun ta selagine ana sira iku fidari ing dalam omahe wong akeh wa ardihim lan gawe ridho sira ing wong akeh Madum tak selagi ono siro Aku fiar ardihi yang dalam bumi ini wong akeh. Iya, sing dikan menurut ulama kenes rumah akeh baca-baca bahasa buat dari him madum ta him Jadi dari pertama fi lamar him niku makhlul be. Yang kedua dari ku ya dar rumah itu him untuk ila. buat dari him madum tak fi dari him wa ardihim madum tak, ya ardihim. Jadi arti yang iki fi lamar him makhlul be sing kedua itu ya bumi tenang, apa? Ono ulama nih, nggak mau ono. Ya secara kau berpikir, wajari himat tunta dari him, wardi himat tunta. Ya, semua apa ono, iso ngakoni ya ono apa ono, nara iso ya deling deling, nara iso ya barno. Wajari himat tunta dari him, wardi himat tunta fiardi. Wadari lan nang no siro hime wong ake macinta selagi ini ono siro uhi ini hime dalam umai wong ake. Wa artilan ngeri siro him ing wong tinta selagi tas selagi nono siro ku arti min dalam bumi wong akeh. Eske kumpul wong akeh yang nyeneng nopo. Iki kowe arah arah diseneng wong yang grem. Justru Kalau cerita ini, terus kayak daging kurban itu yang ikhya itu ada keterangan. mau kepeksa ke di tonggo wong Jadi itu artinya ya Tapi nak ono paham tertentu, yang Mustafa ini yang menolak, mantan itu ya lah. Mungkin kiai berkait pihak. Jangan contoh salah. <laughs> Tapi iya semua pengiran kersane. Jadi ono ulama kok nak daging korban pulau tak kena tangga pulau sing kafir iku angsal. Jago ulama iku angsal. Tapi angsal itu mana nih orang kok terus jadi syariat. Sunat itu buat angsal dalam bahasa disiplin ulama itu beda angsal itu tidak harus jadi syariat. Hmm, sofa seneng angsal itu harus jadi syariat. Tapi angsal alasannya ulama tadi sama iya, gula itu ya berjiran, gue berjiran. uang wong iku di kajari nabi al jar al jiran al jiran iku lagu salah satu hukum ono sing di telung ha yaiku tanggamu yo dulurmu yo islam jadi kayak pulau di tonggo kakak pulau pulau di tonggo adik pulau itu berarti salah satu hukum dia punya tiga Islamnya sama yo dulur yo tong ono tangga sing mau duwe hak loro yaiku Islam tangga tapi ora napa dulu terus terakhir ono tangga sing mau duwe hak pun wahid yaiku tiyang ka tapi piye-piye duwe hak nopo napa tapi ya mungkin ini serat terkenal jadi ah, kadang-kadang uang mikirnya ini lah bagi korban itu tak korup. Masa tak korup jika ngomong kafir. Ya cara berpikir jangan seperti itu. Saiki kemungkinan wong kafir tertarik Islam nak gue medhi atau korup, masih aku tahu. Nak diwalek ngono. Gak jawab bae. Ada menengah yang Mustafa. <laughs> Wong mikir udah searah. Mikir apa mau? Tak korup itu barang apik kok tidak ngomong kafir, mau elek. Ini misalnya orang maling, penggaweane maling terus tanggamu kemungkinan dia tobat nak kiai ini apa pernah kemarin pengayaan ini sinis jadi uang yang mikir bolak balik cuma mikir musiko tapi orangnya dia sopo-sopo bener ilmu musik sete itu salah men rolling itu iya corone noto cara kayak gawe puzzle itu, wis oh, wis bawa wale itu ben paham keliru ilmu musik mana Nah, ono terkenal kan di nabi juga orang kafir juga sampai orang kafir juga bingung apa yang larang di nabi kok kok api ya mereka ya semua semasir Abu Jahal kita ini cara koi Muhammad tapi bener aku rata rata ini bodoh ini lalu aku rata rata mari dia mimpin aku kesayangan itu tapi kita iya, ini dia punya Muhammad itu apa kita tuh bodoh dia rata mereka ya apa ya eh kok kowe ranut yo masalah rivalitas apa? mesti <laughs> disebut hasad min inti anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul Bagian ayat malah apa qad na'lamu innahu la yahzurukal ladzi yaqulu nafa innahum la yukadzibunaka. Muhammad kayak iku susah nak dikomentari wong kafir. Dewe apa fa innahum la yukadzibunaka orang kafir itu tidak pernah nganggap kamu bohong. Mereka tahu kamu itu orang benar. Cuma mau anut perkara ada rivalitas kepemimpin. Terus pertimbangan kedua gini, kena orangnya kayak wong fase, orangnya kayak tonggo sing fase, jadi fase itu jadi nyun sewu maling, jadi koruptor, jadi kadang nyun sewu misalnya kafe, gak tau ngekei, jebule malah kue dikei, malah malah sini sini Uang pegawaiannya kok entuk air atau metu malah camah kan? Ki ditonggo rapati sholat, Rapati salat pegawaiannya macam-macam anak-anakmu diundang, bangun diundang tiga jajan. Nah, berkatan ketika berkat paling akeh. nomor mergo sudah tunggu soleh kan menowo barokah tiga akeh. gue ora tau ngekeki alasan masih ya, Terus tetap deh, ku mau soleh medhit. Wong dole rumah, ku malaikat Jibril iki iya duduk wadah masih, Sing soleh medhit. Meskipun dia dalil mau, saya tidak mau nolong orang maksiat medit itu maksiat loh goblok. Jadi medit itu wis mana aneh Orang sanggup ya. Cuma dalam konteks korban jika ada orang kafir ulama ngendikan labas salah saya itu rapopo ya mau kadang mau hak tapi gak perlu jadi saya ulang lagi gak perlu jadi labasa itu ya labasa kamu datang ke rumah orang kafir gimana kalau hak ujar ya saya kira usah jawab sunat atau Sebenarnya ulama memang cara ngendikan seperti itu kok. Masyur itu. Asma itu punya ibu yang zaman itu belum Islam. Tanya ya Rasulullah, saya punya ibu yang belum muslimah. Lalu saya harus bagaimana? Nabi yang ngendikan, kamu harus menyambung dia bagaimana itu rahim kamu. makanya disebut wa inja ada kali itu sikabi malai lagi ilmu pala tuti rumah tapi tetap wasohid rumah di dunia malah. Jadi kekasiran itu nggak bisa menghalangi haknya orang tua untuk kita hormati. Begitu juga haknya tonggo untuk di hati Hak konco, semuanya itu ada kadarnya. Tentu terbaik adalah haknya orang tua. Tapi bukti bahwa kekafiran itu tidak menghalangi untuk orang lain berbuat. Cuma karena kita ini orang soleh, umpomo iyo ape be wong kafir. Utau umpomo iyo kita ape be wong fasik niati nak menawa jadi islami atau jadi api. Ini orang usah jadi ajaran sing mbok ganggu pikiranmu ya ora usah ya biasa wae. Cuma pikiranmu ben roh nak utekem iku bulat ya, gak diterangno iku. Ngeset Islam dhewe, Islam mbok set dhewe ora kok anu dawuh Nabi. Lah kan rapat hadis akhire anu pikirane dhewe. Mau dawuh Nabi kok di iki yo. Jenise tanggal ono sing ditolong hak, rong hak, sak hak. Nah pertama itu tolong hak iki kok Tanggal dulur muslim kedua muslim tonggo ketiga kafir tonggo itu berarti mau dia hak wahid itu hak kunci no ini mau kau ingin dari himatun tapi dari himba arti himatun tak dia wakilan uno pengen Mas sunnatu awliya gimana wong mikir angin dari Islam yang ente dari kancaku sing Islam ning Papua yo bingung. Iya Gus hukumnya nekani ngapa? Jadi aku mendingan. Nah, ning Jawa aku jawab muni haram. Nah tapi sing takok kowe ini kiai teng Papua. Lah piye? Nak Idul Adha, nak Idul Fitri, Idul Adha. Wong wong yo melok bantu ngresi masjid. Yo ora antenen yo duit. Yo nyumbang aku betul. Lah kok pasti acara Kita gak nyumbang. Ra eli Gus. Terus aku ya butuh, terus nak nganti aku rapi, aku perkara ngono kene minoritas kok. Jawab karam lho dene tak kok ngono. Dene <laughs> hukumnya wis order. Iya, Elek nah, meneh pertanyaan ngene iki kisahnya Kalau di di kanca mubalek teng Papua. Wong Papua nyun sewu kan nak ning perapatan iku do nyun sewu sebagian yo mabuk-mabuk. Tapi minori, apa mayoritas yang kan mau ning negara Nah, nek nabi pengajian antar kabupaten, waduh, Iku kan mobil itu kan ono geng yang Jawa itu saya kata tuh geng-geng tentang perapatan terus gak gue gue uang liwat rambutnya di pilot di ping macam-macam. Abek mabuk lah. Iku dia tiga jalan apa? Nah dia ini gobe. dan dia pengajian tapi gobe. Mereka nak gobe raiso liwat perapatan nih. Terus takut. Hukum ini kayak itu. Iya kita tadi. Lalu kalau seneng deh kiai. Kalau kiai tenang, Tadi uang macam-macam umat lalu. langsung kok Mustafa yang haram. <laughs> Akhirnya rezekinya haram bisa. Lalu untuk kabel haram hari rakyat sendiri rezeki. Ono sing kabeh ku halal lagi macam-macam sing untuk Islam Islam kota jurnalis jurnalis. Ono sing ibadahnya ku ikhtiar, tapi akhirnya ra mikir kok kok dipikir akhirnya ra jawaban jawaban. <laughs> Takut ini. Nah gak gue ini yang harus pinter. Nak rezeki haraman gus. Bir, bir kan sedengan. Sedengan taruh di itu, taruh ngulang gue jajal. Gue bir. Aku harus nunggu alam dalam, Kayak iso liwat. Tinggal di si tok, liwat. Hari itu pengajian yang desa yang dituju. Iya gitu. Jadi takut takut hukumnya aku, gitu. Iana halal maksiat, apa iana halal pengajian? Gara-gara bir iso pengajian. Berarti ngekei bir nulung iso apa diwale? Gara-gara ngekek iki wong dia mabuk. Sing ngekek kiai. Kiai itu nggak pidato. gitu. Ya takut aku takut aku takut bos malah kok ini pun butuh berjawab terus ono sing dukung. Iku malah kok ini pun. Iya gitu. Ya, gue corok nih, halal tak haram? Haram mesti dede. Nah, nah haram preso liwat tenan, ngene perapatan wong ngomong Papua ning daerah iki Mulane ngaji. Ya kira perlu dijawab. ora usah basul masak eh, ngono kok basul masak. <laughs> Ya ora usah. Yes, ya gue gerbang-gerbangan ngono ae Gus. Wong yo mikir, yes manjen yang angel tenan. Mulane Rasulullah nanti digugat sahabat mereka ana uang penggaweane maling takok ya Rasulullah. kalau nunggu Islam pun lami dia sholat tapi kok ijek mati. Sahabat kepingin Nabi dekat sambil Nabi japing. Main sama sama Nabi sih. Tapi kece sholat sholat yesus penting cek sholat. Apa terus kecewa ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak tegas melarang dia gini gini? Sayang saya rumah ya, sayang saya rumah ya engkau angger wis keser keseringan sholat suwe dihalang-halangi sama sifat ALE oleh sholat jadi kita ini punya sekian khazanah ono fakih tegas itu ya sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono fakih ngentai ini, fakih mana nih itu memahami agama ono fakih Nah, ini misalkan no mahasiswa mulai kadang liberal, kadang senang LSM, yo barno wae, entah ini tuh, yang harus tua, ya militer. Wong kita itu ngaram lo wiridan, gak bertuwek. mengalami kekeringan rohani ra wiridan. Ini jadi fakih ngenteni. Wah, fakih ngenteni. Aku kayaknya juga ngenteni kue. Ini orang tok-tok ya ngenteni wae. gak mati ra anteng dhewe. Wis ra iso bola. Jadi nabi kadang itu ngomong bulat-bulat <clears throat> ya ngomong cinta ini. tidak semua sunnah rasul itu tak. Ya cinta ini. Ane wong tukaran be bojo, bareng ora perlu mbok tanggapi enteni. jadi esuk wae tukaran wong wae blok. Enteni nyata nih, nyatane ya sabar. Nyatane sing tukaran yo anak ya akeh. Jadi peke ngenteni ya wong. Peke. Ora usah mbok tanggapi malah pegatan be bojone tekangilan, malah malah repot kabeh, malah panjang, malah apa? Di peke ngenteni ku. Dewi Nabi sayan haru malaku. Kok angker keseringan sholat atau apa, Ane ge kata mantan preman tobat, eh. Dokter langsung jadi ulama di KIB. Kelasnya langsung menculak terakhir mau untuk langsung apa? Ulama di. Berarti mantan macam. Pangeran mungkin naik, pangeran ya mungkin. Tapi mau nawali sih mau bareng jangan itu ceplok malah jadi wali. Karena ini semisal gua apok tobat jadi wali. Karena tahu minjem uang malah jadi wali. Tapi rasa jajal. Senengane kok jajal. Kok jajal ceplok ke mati masuk kok Seorang wali ya. Jadi dari himatum da fi dari him arti ardi himatum Ya, terus wakilan yang tidak wono ini mas sunnatu aulia ima itu teh apa sunnatu aulia itu sunai por wali ini apa olah dewa sopo sidin ali lalu tradisinya wari itu apa istimalul ada itu yang ngempet piloro aninasi ah, saya manusia kasih wali ku ngempet kasih ambil uang yang ngempet lo nanti didawi pun mas uang bukan Jogja lo kan dapat nanti ya, boyong oh eh moro Jogja ini serau sama ribu ya kok ini Jogja ini Jogja serau sama ribu ya pokoknya kumpul uang <laughs> jadi kiai itu jadi situ ngempet jadi udah memang pokoknya jadi kiai itu ilmu yang mesti tau. Sing ambek wong ya ngempet di bojo ya ngempet. Gak ngempet ya repot. ayo mergo sunnatul auliya iku istimalul ada, amin. Ya sunnatul auliya iku istimalul ada. Ora ana ning kitab naso iku ibad. Sunai wali apa? tegar ora ana. Sing ana istimalul adha amin. Ibu ngadil aku, ngadil wong-wong. Lagi ngadil aku, ada kitabnya. Nah, ngadil wong-wong ngomong aneh tapi rono kita ape <laughs> Mungkin gitu. Ya jelas mas sunnatu auliya istimewa istimarul ada. Ora ono nang kitab. Mas sunnatu tegas oh. rono sih sing ono istimewa ada. Ngempet kecewa anin nasi saking nopo manusia. nanono sopo ngake. akeh domir jadi fa'il man tegese wong koblana kang sedenge kita wakan lan ana sapa wong akeh tegese man ku wong koblana kang sedenge kita minal umami sanging pira-pira umat iku ya tawasona iku saling wasiat sapa man koblana tawaso ya tawaso tawasiat ya tawasona iku saling wasiat sapa man koblana Ayusi tegese paring wasiat tobat ini sebagian iman koblana, badon ini sebagian sing bisa Misalnya situ soal iklan perlu biro-biro tingkat. Waya taka tabuna lan saling nyurati sopo man koblana biya kelawan ikilah oh, salah sisi soleh. Ayo siru tegese ngirim sobat dum sebagian wong akeh alkitab bata ing surat bidil kasalah sekelan kono-kono ila batin maring sebagian. Mereka saling kirim surat. saja ya oleh saling wianan tapi kudu barang ape Dari mulai wong bisa, naruh barang ape ya saling kirim apa surat. Terus saiki saling wianan tapi dalam hal kebaikan ojo kok galau di wa sumpah di wa Problem bojo wong sarap stres wah Paman mongko telafat man poblana ibu badalun jadi badal minis mikana sang isi mikana ini ku sapa isi mikanu. Jadi nama cokanu ana sapa wong akeh rupane wong man kok mbak saya nawawi kono no yang ngono kok cero. Khawatir uang rai so mojo. Nulis uang seuzon nih uang. Jadi kiai kiai nak sing alim pakai saran rangot. Oh dianggap goblok, nanti terang nanti tidak. Sebenernya tenan, wajib gue nanti kono aja rarot tenan. Basi baru apa ya, mbak Mbono nak cerita, mbak Mbono nak cerita kulo. Apa ibu nak aku sinau sarang udah mau. Sinau udah sarah. Sinau itu mantan, tapi <laughs> sinau sarap tak mau mikir. Jadi agar mengaji sorokan, kitab sarap itu dilihat. no. <laughs> Jadi saya ukuran kitab dobelan kangelan, lampu nyorot. <laughs> Saya kira orang kersinau itu masuk nganggo sarap tadi nanti. Wong saya kira mau muin udah pinter, mereka langsung sinau ya anak. Jajal muin lawaran mau pertolongan di ya anak. Bulat taruh gitu Bayane nak ning meja wae mung entok tambo ya ana. Wis sinau sik, kan ngono ya takok balo wae. Eh, ora kok ora ngandel iki iki zaman akhir orang ngandel. Oh, gaya tok. Pemenang sing maca jalalan, oh duwe dokumen apa? Jimbroe kuwi. Jadi ya. ajane nak lanang tenan sih sinau tambo sarah. Kok sarah iku mau en sarah iku wis dua tel tenan sak Eropa, sak klirune takbir diterang. Misalnya mungkin kok fikro do keliru gaya takbir terang wal aula hafu Takbir itu mestinya domirku dibuang mari bulat ini. Komentar, akhirnya gue ngerti. Oh, cuma domir iki bingung no panjang nabi ra no lagi <laughs> ro. Seneng. Nah, jadi anak itu Ya, ya nyarai tapi ya sering komen dan mesti ini domir itu dibuang. Kadang fa ya dikalah, no, mesti ini kira fa tapi wawu ya di komen. Dan sarai, ya banyak salim alim ya wong itu butuh koreksi. Itu wah nggak ada masalah nggak ada. Nah, koreksi pun kok ya dikoreksi men. Ya kayak sarah bareng ono sing nyarain nih. Bila sing disarai pertama, ini malah sing di salah no. Jadi akhirnya tiga wong sing sitok matan disarai dikomeni terus sarai dikomeni meneh oke komen komen apa yang masuk gini kalau tak cerita nih ini tabar dong pulang suci dhisik kitab Injil sing kitab Muharrar karangan Imam Bukhari. Wali alhamdulillah istiqomah ngaji lari-lari saran kita mahal. Sorogan dari Solo itu giling-gilingan kula lanjut buta kita kita mukharor di karang Imam Rafi Jadi ini apik muharor sing wis diteliti ya nih tahrir itu, diteliti mulane nanti ngene sarong-sarong batul masalah ana lajnah napa tahrir manane lajnah sing neliti Biasanya wongnya ya e wis anteng-anteng mus wis tenang anteng terus ana musawirin. Muharrar iku dikarang Imam Rafi'i. Sawise iku ana generasi kacek sitok, ana wong top jeneng Imam Nawawi. Dikomentari Imam Nawawi. Dianggap kadang-kadang dari 100% persen sing dikomen ana meh 40%. Tak kira salah kayak hukumnya salah dianggap melenceng sidik-sidik. Ini iya, disebut kitab Minhajul Talibin, apa? Orang menyajil api tidak minhajul. Minhajul talibin suatu saat ono wong alim alama Syekhul Islam sini Zakaria alam soleh. Kitab itu untuk kecewa deh. Maksudnya kecewa sering dikomen, dirubah. Jadi orang minhajul talibin tapi manhajul tulab. Ya mau jelas ngono Min hati bisa diganti manhat. Tolibin jamak ya bisa diganti tulab. Mereka tolib bisa jamak ya tulab, bisa bagi kafir, kafirin. Kadang no kufar. Islam. Komen ya. Terus Zakaria Al-Ansari gaya Wahab ya udah disarai oleh ulama-ulama. Dia ini korban di komen. Jadi itu ulama di sini yo, ya komen-komenan dong. Mereka apa ya? Sesuatu sing gak mansus. Nah, ono neng Quran hadis iku ora jenenge mansus, orang ono sing komen. Mereka mansus, mansus itu ono nase secara eksplisit. Ya mansus itu ono nase secara Tapi nak ono nase secara eksplisit, Iku nak kue waras, iku mesti istihad. Nak kue waras, lah pas istihad iku mesti rawan saling kok. Wong jenenge istihad, nopo? Jadi sama tak bedain misalnya Imam Syafi'i cek urip, Abu Hanifah cek urip, Mumpomo cek podo Allah kan ngendikan fasya musala sati ayamin fil haji wasafatin ida roja. Pokoknya di antara kafare wong kaji poso sepuluh dino, sing telung dino pas masih musim haji sing pitu ida atom nak kue wesmu. dari Abu Hanifah orang masih di Mekah asal ibadahnya kaji sudah selesai dan dia sudah balik kanan mau perjalanan pulang sudah boleh puasa piye-piye ngono iku jenenge wis mulai kaya wong kaji wis ning bandara King Abdul Aziz wis terbang cek ning langit lah takokno Mekah kaji Indonesia wis bobo jare Mekah piye terus mulai berbalik kanan ya Pulau misalnya ning omahe Pak Rumanto, terus kulo wis pamit, terus numpak bis ning Jombor, cara Pak Rum Gus Pak ning di kondur. Angger balik kanan jadi wis kondur. Eh jare bujuku, Gus Pak temu di. Oh cek teng Yogyo, padahal aku wis ning Mbak Magelang. Kok angger mulai cara bojoku yo. Cek lunga. Tapi jare Soibul Bet ini kene angger balik kanan. Boleh. Jare Imam Syafi'i ora, idza rojak tum nak wis mulai, nak wis ning omah lagi oleh. Poso jenenge wis mulai yo tok. Jare apa ora, ora, jare sohibul bait sing ditamoni terus balik kanan jenenge. Lah ngene ku ora arah bar. Paham ya? Paham ya? Kaya saiki kowe darani ya Ruhin wis maju ta mundur ya maju sangka Joko duwe bojo. Loro pisan. Wis maju. Tapi jare wong sing gedhe. Mandoroti wong sitok wae dosa sampe mandoroti wong loro. Nak cara wong sing seneng di dibisi tok prestasi orang beruang pak yura, ora. Ya kok nek dibisi malah Nah, sarah kira-kira mau nego adu domba. ya orang cara pandang. Paham ya? Paham betul? Lah kita iku nih, Cuma neng masalah hukum. Ya contohnya paling masyhur itu Imam Rofi itu berpendapat Wong sujud angker gaduke enemplak itu sah senajan to sikile untuk diangkat. Itu sujud wong awam-awam buatan ditekek nomor di tekan pokoknya penting batok nempel, pasio yo nopo jenenge dengkule rontok anggang-anggang sah dari Imam itu, tapi aja tiru loh ya mau ikut mau sah Terus Imam Nawawi komen, pendapat Rafi itu salah besar. Wong Nabi ngedikan umir itu anas juga ala sapati azumin al jabha wal yaden warubaten wal kotel. Dari Imam Nawawi, yo rajinnya sujud itu melibatkan anggota tujuh kue ma'atahamulin yasirin nopo dipetek tapi Imam Mahali ku belo Imam Rafi'i sing bener Imam Rafi'i mereka logikanya gampang saya kita bedai ono wong sujud model sholat itu ono wong sujud model sholat e didakon terus nyujuti berholo sikile rada diangkat wes sah dadi wong murtad to sah wong sah dadi wong murtad ora kena sah sholat Berarti syaratnya murtad ora ono tapi syaratnya sholat. Jadi akhirnya di komen, komen, Sampai Imam Nawawi, Imam Nawawi yang terkenal itu sekarang kita majmu. Sekarang kita majmu ke sini Imam Nawawi. Sebab itu terus jeneng Nawawi terkenal. Wong rupong jeneng itu Nawawi, terutama pondok Istighi, mayoran Mbak Nawawi. Pondok sudah kiri ngapa lo jeneng nomor kau gampang keluarga ini bujuk kulo. Enggak kan Nawawi ya Khalil, Nawawi ganti Khalil, Khalil Nawawi. Baik bujuk kulo Khalil, Khalil Nawawi, Nawawi Khalil boy. Sampai bingung Nawawi keberapa bukan jenengnya ya? Oh Nawawi Khalil, Nawawi ketemu apa nih? Jadi waris sudah kiri Khalil, apa jenis Nawawi? Bisa baik boy pulang Khalil, Nawawi Khalil, Nawawi Khalil. Mungkin Mbak Khalil Bangkalan, muridnya Mbak Nawawi, Nawawi Khalil itu ulang Mana kata kok? Iku lho Mas Holil, Holil sing ndi? Holil kok kakek, Holil tenan. Nawawi. Ono canom penggemar kita Muharram, misalnya sakulon, kulon, sumpun nang Imam Rafi. Ini mangkel mereka Imam Rafi itu, kitabnya disari Imam Nawawi disalah-salah. Ini gerape menghujat Imam Nawawi gak wani, angger ora ini ora wani. Bolak balik rono tapi ketemu wong ora wani kalah iwa, kalah kowe. Bareng mau naik kabundut, parah nih kuburan, dididing diding. di kulta al kauli adhar, di kulta kaul rofi khotoon pokoknya dididing diding. gue lah sing pendapat, nak rofi salah, kafir salah, bener kita mau dewe dididing diding. pas <laughs> mati, mau naik kabundut. Ya Itu termasuk cerita wa min nawawi. Dari wa ono kolo jengkeng nyokap <laughs> ilate dikeranyam kucing. Jadi pokoknya wono kewan sing nyerang dia itu dia ditarik. Wah, kuwapa deh. Jadi dia ini kuwan itu. Dia ini kumangkel. Sono wong zaman uripe ya wong alim menghujat terus Imam Pas mati jenazah yang digoni kuburan, wono kucing nyokot ilat. Mergo dia ini zaman uripe ngenyek. Sinten Imam. Terus Imam Nawawi melek. Lane ora ana ashabus syafi kaya sinten Imam Syafi'i. Nah. Imam Nawawi be sempurna ngono ya wong ketemu. Imam Nawawi ora rapi. Mane kira penggemar Imam Nawawi yo ya curah. itu ora. Tapi aja darani nak gak ninggalo sunah rasul. Kita kok Mbah jenengan kok gak rapi. Al waktu ajal mesti Dunyo cek cepet ini kudu nambah ngarang kita dia ini raro nak ngusung umur patang puluh kita berjiling yang nopo rapi kok lali nah aku rapi kan mereka gak lali lagi ya orang payu, wedi makani macam-macam lah pertimbangan. Jadi istihad itu gak iso kan gak kebantah gak iso. Piye-piye itu istihad itu udah bulat tenan wong logika yang terbangun tuh mirip-mirip. itu ana wong kawin cerai, nanti rabi ping papat kawin cerai. Nah, jadi wong sing seneng ya oke. Iki sunai kawin itu ya loro. Ayu sakum bima'ruf atau tasrihum bisa. Nah, kawin kemungkinannya nara imsak bil ma'ruf, ya tasrek. bisa namun pegatan bolak-balik wis nglakoni kabeh. Sing imsak ya ono, sing dipegat ono lengkap deh. jadi <laughs> orang sing seneng oh orang lengkap. orang orang sing seneng rukun ya wong lengkap, mergo imsak sing imsak ya ono. Sing dipegat ono, lengkap imbe Mustofa. Ruhin. Tapi nak gue bahasa no. Orang itu pernah gagal, paling nunggu yang lain gagal. Gitu ya orang-orang iso ngono malah diwale. Saya tahu gagal lah kok kapan-kapan. Podo jadi analisis sama-sama mungkin. Sing biasa gagal soalnya wae ya, hati-hati ra gagal. Nah sing saiki ora gagal iso wae ini Nak nuruti analisis kan sekian kemungkinan. Nah makane ono beda-beda sudut Tanda itu jenenge ij. Tapi nak hukumnya di didhawuhno Nabi kurang ora mahal mahalul istiyat, mergo Nabi wis Ya Nabi Dawe yang ngono kawin iku nak nak iso imsak ya imsak sing ape, tapi nak kepeksane kepeksa ya tasreh bekat sing. Nah, wajib apik iku sing iso dibantah, cek pegatan, cek terus sing apik iku sing iso dibantah. Tapi soal prakteknya per individu wong macam mau whatsapp atin ida rojaatum namu itu nalikane kue mulai Abu Hanifah ngukure wong Mekah Wong Mekah itu ibu wong nggak haji nih, wis balik kanan, cara Mekah wis mulai. Tapi cara Imam Syafi'i ngukure nih, yang gerung omah cara nih urung. Ya kayak kula wae kayak kula nih mungkin kula jam dua kan pun cabut. Zaman teng Jombor lah dari sampean cara orang takok kesuan nih, wis mulai. Eh jadi bujuku, Urung mulai. Mulai cara Abu Hanifah orang yang kena kafaroh zaman haji ketika balik dari Mekah meskipun masih di perjalanan sudah boleh melaksanakan puasa mergo wis kecelukmu cara Imam Syafi'i wa oleh melakoni sab'ah nah wis tok omah mergo ila rojatum nalikane wis bali lah bali ning sapa ning keluarga dari Imam Syafi'i berarti kudu wis tok Rabu Hanifah Bali kondi, kok Mekah, berarti orang Mekah harus dianggap. <laughs> Sisi lain ya, ya orang Mulai orang loro itu cek urep, tak suka itu. Kalau bantah-bantahan, tarik kamu. Tetapi ya, Imam Syafi'i, be wali mengono lah itu ya tetap kalah tapi orang senior senior. Kalau gak ada tarif Syafi'i zaman cek nom, ya umur walulas. Dia ini kalah be ulama senior senior. Imam Syafi'i itu tahu pengembar fikir Kuwe dengan pol yang suka. Dia ini zuhud. Dia dia dunia mari fitnah. Oh kuwe dengan pol yang suka. Mungkin ini didiane Sufyan Asori. Sufyan Asori seneng larat. Zaman Mekah didiane Sufyan Asori. Sufyan bin Uyainah seneng larat. Bareng ngaji Imam Malik. Wakiane mewah. Imam Malik pun duwe babut. Sing nak didak iku sikile ra ketok. Saking aluse mewah Imam Malik. Nak ngaji serbane iku saking gedene. Iku ono sing nggawa santrine saking. Wes ya. Terus nak ngaji nih kursi dulu, Imam Malik itu gua yang pol nak ngaji. Malah nih Madam Malik juga ya. Sampai kiai kiai alim nak cerita. Wong Maliki rata-rata suka. Mereka be imamnya itu haram no pikir, Imam Syafi'i fakir gue cari derajat paling dua akhirnya yo. Ah, itu gemar saja. Selain petir yo mau. Terus diobati rak fakir derajat. Keren ya. Jadi <laughs> terus peminatnya hanya terus untuk justifikasi wow. pertama itu meyakini gitu bareng dia ini kepengen ngaji teng Irak ini Muhammad bin Hasan Asyibani iki ini ra menangi Abu Hanifah. Imam Malik disuk dikei emas itu sak kepis. sini kan gak ada duit, di dikei dina, ini nanti pulau hitung sekitar 60 juta. pergi sak dinar itu 4,2 gram dengan 4,2 gram saya sak gramnya nak 500 sewu berarti per dinar 2 juta 2 juta paham ya Pinten? Nanti kalau itu 60 juta. Mama, Mas Safi mulai mikir. Ya iki sing suke kok ngamal be aku sing sopir menyuk dongo mulai mikir. Bareng Muhammad bin Hasan Asyibani syaibani wong senior sepuh ya sak mulai Mama Mam Imam Syafi'i lagi aku. Imam Muhammad bin Hasan Asyibani nak dakok duit ning meja, dinari dakok meja ning ruang tamu. Duit ku ditakok kene kotak ini dipindah rene, iki dipindah. Terus dia ning ndek mas lantana nutuki ning ruang tamu, ora ning kamar, ning ruang tamu. Itu <laughs> yo wong aneh Muhammad bin Hasan. Kok tapi baru waduh. Imam Malik cara aku wis suka iki ketemu ulama sing luwih. <laughs> Ini wis betetek kalau mana betetek ora ini ngumpet emosi. Ya, ibu ada duit ini meja meja tamu ruang tamu oleh buat tiru nah tapi tapi ada duit proposal duit mau tenang nah itu juga terus jari Muhammad bin Hasan Asyib ini atak jabu min hati aneh cara gue ya aneh dia ikut kedunya ini aneh wong soleh kedunya ini aneh wong soleh suka ini ya sih tak kayaknya wong fasik ben Medo, itu tak kena fase fasik gue minum. Ampun malah rusak, dunia ketane wong soleh. Lah iya beli wong soleh sing di Mulai iku dekne mikir. Akhire pidato ning titi, wong soleh tuh suka. Jadi ilmu itu yang kudu diuji. Tapi ra nih biar gue biasa lah makanya. Jadi ilmu cocok kan cocok gitu. Mikir. Mulane itu Imam itu terus tua-tua fatwa al-Islam ya lu wala yula <laughs> Tapi ini setengah abad fatwa. Tapi aja lupa hati lho, ini cerita. Cerita ya mau cerita biar-biar fakir itu dari jatun rofi derajat sing mau Nabi ketika ah ini miskinan, wa amin nih miskinan, wa sur nih fi sumrotil. Nah, rindu fakir Gak ya monggo, yo hati saya fakir yo ya meyakinkan. Mereka wah ini mah sumrotil. Ini acara pulau gitu, tapi sebagai pulau itu khusus juga, jenengan ajaran fakir, standar orang pintar, ini ringan no hisap ki dunia mari hisab. Wong sing ngringakno hisabe liwat radio dunia pinter ta goblok. Saya Saiki dunia iku gua alat to'at gua alat ngamal. Sing duwe alat ngamal pinter ta. Pinter. Berarti muridku kabeh Ora wong khusnudone kok ora Wong kok goblok iki. Wong khusnudone kok tak baleni mana ya? Wong di dunya marai bisa. Sing indo kok bisa berarti berarti fakir. Di dunia itu alat toa. Wong daerah toa itu pinter tak keblok. Bisa. Jadi sing suka. Berarti santri ku kabeh sing suka sih. Lah nek sing ramal ora suka pintere sedengan. Mergo pilihane ora jelas. Iku la ilaha illa wa ilaha illa. Jadi kalau suwon ya kulinakno nafus bil mukmin. Ya nafus husnudon. Kena orang mukmin melarat sanggup ae wong sing ngiringakno hisab. Nah, mau mukmin suke anggapnya wong sing duwe alat apa toa. Ana mukmin di bojo anggap di bojo sing nulung toa. Nah, ana sing lagi ra di bojo piye wong itu iku haba itu setan taline setan. Berarti cah iku capek ora duwe taline. <laughs> Tapi ojo terus dadi setan dhewe. Semoga <laughs> ngono sebenarnya kalau jalan bagus sumur ibu bagus khusnudan. Wakanu kanu manut sapane wong amila nglakoni sapa man seane perkara nal amal sing boro-boro ngamal oleh nglakoni li akhirati krana akhirate man. Kafa wa mongko nyukupi ing man sapa Allah apa amro dini ing urusane agamane man. Wa dinyau lan urusan dunyane man. Wong sing ngamal demi akhirat mesti dicukupi Allah urusan dunya lan akhirat. Bahwa mongko teman fi hifdillahi ing dalam penjagaane Allah Ta'ala fi jami ahwali ing dalam sekabiane perilaku man. Waman disapani wong ahsana ngapi iso peman sari rotahu ing rahasiane man. domi rokol biji tegese atine atine man, manen teleng atine man. Wong sing teleng atine dijogo ape ambek wong liyo ape ambek wong liyo husnudzon ahsana. Monggo bagus apa Allah wa tahu ing sifat keto iman. Mergo fadhiru mung kete barang sing kita ya dulu nuju napa zahir alal yang yang atas barang sing ora kita. Angger wong atine ape lalah penampilannya ya ape stop ketok. Ini bakas tiang sae orang bakas wong munafik. Semua uang nih niku berarti ini apa? ya penampilannya apik. Wa man uang aslah aku dan dandani sokoman man. Manane api iku dan sapa man. main perkara bena kang nih manuwa bina woi antara nih Allah. Uang semu amale be Allah iku didandani secara apa? ki an amila. Gambare harus tau ngelakoni sapa man amalan ing amal kholison kang murni, murni minariya isani riya wal ujbi lan ujub ngrasa bener dhewe, ngrasa pinter dhewe. Wa tasmi'i lan aman songko memperdengarkan ngamali tasma itu nak bareng ngamal apa diperdengarkan tapi orang niat didik niat pamer nak dia didik jenenge taklim pokoknya agama gampang misalnya kulo cerita keapian kulo nak kulo wong soleh jenenge taklim didik nak kulo wong Rasoleh soleh jenenge tasma pamer jadi wong karek ya paham ya kulo balik mana gitu nak nyari nyerita anak apikmu krono didik itu jenenge taklim disebut intu butuh sotakoti fani emma wong ngetokno sodako ya apik. Nah tak taklim didik anak, didik bojo. Sing lambai lampahi misalnya ngeten nggih, apa ape sedekah ning santri, ning kangkang utawa ning yatim. jarang ngengken wong ya, mesti seringnya anger bojo kula sing ada beras yang. Mungkin sing ngetero teng kangkang ya Hasan ya. Misalnya teng yatim ya anak tas tasbihah ya. Dengan demikian aku ya sodako plus taklim. Itu disebut kanjeng Allah nopo induk sedekah fani imai. Kue nak ngetok no sudah kau wape. Mereka jadi sunatan mutabaah jadi sunnah yang nanti akan diiku. Wah, ya? Itu disebut apa? Fani imma. Ketika kita ini orang buruk, ya disebut tasmek. Mereka niatnya pamer. Mana uangmu cuma tengah di ini sih. Angger hati ini apa? semua pilihannya ambil Allah gitu yang anggap nopo. Ini Allah ngetikan sudah kau biar sirau. Wa alani ya sirron ya ape. ya ya Aslaha mongko mesti dadani sapa Allah. Kau jawab mesti terjadi. Aslaha mongko mesti dadani sapa Allah Allah. Maing perkara benahu kang antarane Allah wa benan nas. Utawa maing perkara benahu kang antarane wong iku, wong iku sing aslaha nggih. Rujuke benahu antarane man aslaha wa benan nas lantare manusia. Wong sing muamalah mbek Allah apik delalah ditetir hubungane antar manusia yen apa Nah, sebagian hadis menerangkan alamat wong disenengi Allah wa yudhulahul qabulu fil ardi telalah mulang neng dindi kumpul neng dindi ya ditom. Mane Mbah Muni niku celing ya ini pun ampe tiang terkenal ditompo tiang kata. Senajan to kadang beliau rapati cocok. Nah, yang ngeten Aku ya rapati cocok, tapi aku yo ya hormat. Nah, iki ditompo wong akeh. Ditompo wong akeh iku alamatnya ditompo pengira. Ini dalam konteks wong saleh. Mereka di antara alamat e di tombol pengiran wayu do ulahul qabulu fil arti dene di tombol bu. Kan tidak semua orang punya daya tarik nih keapian secara massal. Saya ulang lagi, tidak semua orang punya daya tarik keapian secara nopo mas. Kalau anak koyok nyon sewu koyok ngomong penyanyi dangdut sembuh buka auratnya kan karena orang punya nafsu kemudian dia menuruti nafsu itu kan jelas ini kan tidak karuan itu tidak di luar jenis konteks kita. Kita kan bakas alamat wong soleh itu sing ditompo wong akeh. Mergo man aslaha bain ma bainahu wa bain mesti aslaha wa ma bainahu wa bain. Sama saya dipikir kayak orang kok bisanya terkenal seperti itu padahal kadang nyuwun sewu tiang iki ora kersa pidato, ora seru soning iki. Apa wong sing kenal Mbak Arwani? Tapi ora pidato, ora nganggo iklan. Dalam wong kepengen tajwid bener intisab ning Mbak Arwani. Mbak Munawir. Wong kepengen alim yang fakir wong diintisap ning Mbah Zubair. Intisap ning Mbah Hasyim Asari. Wong wong niku kan terkenal sekali padahal enggak iklan. Ya iku mang Allah ngoten, ciri utama wong apik yudhu ulahul qabulu fil ardi dilalah ditri. Sopo sira kenal Mbah Hamid Pasuruan? Ane wong iku kudu gani wong terkenal. Jadi di antara alamat wong apik yu yudha ulahul kabul fil Ora kok kowe malah hasut. Kowe wali sing ora ana wong roh. <laughs> Sing roh kowe, tok ya kebodhon dul-dul iku ora wali kok. Aneh-aneh kowe. Piye-piye alamate wong bener iku nak bener tenan iku man aslaha ma bainahu wa um di aslaha wa ma ru wa bainahum. Sebutin nak tenggene akhir surat sedherenge surat Tuhan surat Al-Qur'an ya innal ladzina amanu wa amilus saya ja'alnahumur rahmanur rahim wudda. Mesti Allah gawe disenangi. Saya ja'alul lagu murahman nopo wudda. Mesti Allah gawe dene disenangi. Jadi wong yang mikir cuma merasa bener dhewe. saya wong sakit apa malah ini ora seneng aku, malah ujuk gue Ya jelas ya. ini faman sapa nih wong iku ahabba iku seneng bu iman sopo Allah taala Allah taala mesti ya ahab mongko seneng bu iman sopo al kumah Jajal sama saya dari Karkados Said Muhammad. Enggak orang Indonesia rata-rata kiai atau mondok di Mekah, kadang ya kelar kaji. Wah, be mah kono fotone Said Muhammad. Terus ya semua gelalak uang, ya seneng. Dia gelalak wong ya. ge. <laughs> Nek kados basim, kados. Wah. Nah, pangeran ngersakno iku Nah, bisa iki uang lu. cara berpikir lu dosok bener dhewe kadang gue wali rata terkenal jadi sirun sing roh dene tok, sing pas sing kebodhon dene tok. Ora kok sing roh dene tok kok sing kebodhon. Nah kecuali wong-wong sing kumul mergo ilang wa, iku pun tetep akhirnya terkenal. Saiki misalnya yang saya di daerah tertentu kono wali, wali tenan sing terkenal atau mutu omah. Tapi yang beruang roh, akhirnya terdiri terkenal orang. Terkenal. Pangeran es angkat kau ini kayak Wes Al Korni, Wes Al Korni ketemu uang melayu di pundang Sayyidina Umar yo pisan tok bariku melayu tiap ketemu wong melayu tapi terkenal tok orang itu sapa sing ora wes Said Ali Zainal Abidin nak sholat tuh dirahasiakan orang orang wong roh. Tapi kabeh taren sejarah non ini nak sholat saya rokaat. Malah di bingung kan sih, Jadi rata kenal kok agar wong roh. <laughs> Mergo Allah dua sistem. Pokoknya kalau sing disenangi Allah, Allah dia bisa memaklumatkan. dalam wong roh. Yusuf pangeran. Wong hmm, bisa yo ya, iklan, rano promosi. ini jelas yo. Faman ahabbahu wa ta'ala ahabbahul qol. Mana kena ora duwe wong sing seneng gue kowe dicurigani awakmu iki krana aku saking zuhute ta krana saking ra duwe nama poin ning apa subhanahu napa? Jelas ya faman ahabbahu wa ta'ala napa ahabbahul khalqu alam ngono.